pagi di saat pagi. Pagi. Ya, coba Billy. Ini ya topiknya hari ini menghibur di tengah suasana demo ini. <laughs> Ya gini ya, lucu sih kalau itu dianggap barang mewah. yuk boleh kenakan pajak, mungkin itu sepeda-sepeda yang 3-4 juta atau sampai 6 juta atau sampai 10 juta. Itu tuh waktu masuk ke sini juga udah kena pajak. Mau dipajakin berapa kali, tapi kalau orang-orang yang naik sepeda ontel, sepeda butut begitu mau dipajakin lagi, apa tega ya itu pemerintah daerahnya itu aduh saya saya benar-benar harus ini yang di demo ini bukannya tempat umum gitu di, di tempat-tempat pejabat yang goblok nggak punya otak itu tuh harus diturunin tuh sepeda mahal aja masuk ke sini sudah sudah PPN, PPH segala macam udah banyak Nah, kalau yang murah dipajakin juga, aduh kasihan banget. Orang mau naik sepeda itu bukan cuma mau gedein betis, tapi nggak punya duit beli motor sebenarnya. terima kasih ya. Oke, Ibu yang selamat lagi itu gitu yang tadi itu emang bu, di daerah itu bodoh sekali bu kita kan baik sepeda itu kan untuk mengirit BBM katanya bentar minyak punya naik terus kita kan untuk melatih jantung kita untuk kesehatan ya nggak bu hmm. setuju kan bu hmm. nah sekarang mau dipajakin lagi apa yang mau dipajakin bu udah nggak pakai bensin gitu bu nggak pakai oli pakai tenaga goblok udah nya bu kita demo aja rame-rame ya bu kalau nggak kita turunin kita gosong kita tarik ke kali bu kasih bu <laughs> ibu cerita selamat pagi sepeda itu kan juga ada polusi itu kan mesti menganjurkan orang naik sepeda ya nggak ada polusi ya hemat lu masih mau dikenain pajak dasar goblok pejabatnya misalnya korupsi aja tuh otaknya digengkul Oke Ibu, terima kasih Pak di saat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak. Berarti kita kembali ke zaman dulu. Kalau ada orang tua yang umurnya 100 tahun, itu di zaman penjajahan dia itu dikasih sening. Bahkan di zaman Orde Lama juga itu waktu zamannya Bung Karno itu sepeda juga dikasih kenai pajak, yaitu dikasih sening begitu. Berarti kita kembali ke zaman dulu lagi nih. Terima kasih. Oke. Pak Heri. Ya pagi, Ya. Saya curiga ini mantan preman kali Bu, anggota DPRD ini. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Yopi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Wah ini saya tertawa berpinjal tinggal sambil mengendarai mobil ini Bu, oh, oh, oh, di kantor saya. Kenapa? kalau tadi teman-teman pada bilang bodoh, kalau saya bilang bahasanya yang lebih halus itu TOLOL alias tolol gitu loh mereka tidak mampu berpikir mencari pajak atau pemasukan dari segi yang lain gitu loh. Sehingga saat ini kita lihat rakyat titik peras Pengendara sepeda kan kebanyakan kalau di daerah Jawa Tengah ya di Jogja ya, khususnya kita lihat di Jawa Jogja, Semarang gitu ya. Itu kan rakyat biasa yang pergi ke pasar yeah. Mereka kan nggak mampu membeli kendaraan ya. Pakailah sepeda ontel itu yang akhirnya sekarang jadi ngetop gitu loh. Nah ini, wah ada apa gimana ya udah buntu nih para para pemimpin rakyat kita nih jadi saya boleh kasih istilah ya tol OL singkatnya itu aja terima kasih Bu <laughs> oke Pak Widodo selamat pagi halo selamat pagi ya silahkan Pak Widodo iya kok kalau saya lihat ya uh, para anggota DPRD kita tuh kelihatannya sudah kehabisan akal mungkin kali begitu Bu ya jadi saya setuju dengan Bapak yang tadi ya kalau memang mungkin untuk pemilihan anggota-anggota DPRD itu kita harus lebih selektif lagi ya. Mungkin harus perlu dites uh, eh, IQ-nya kali ya, gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu tingkat intelektualitas mereka gitu. Saya rasa sih itu Aceh. aja gitu loh. Gitu. Baik, terima kasih. Pak Budi. Isinya ini cuma jadinya nggak mau maki, mau positif, negatif. Kalau saya bilang kayak begini sih ya siapa yang kaki dan siapa yang bertumpah pejabat atau anggota DPD begitu lebih baik di kata ibu tadi tuh karena ini cepu kali mungkin tor busuk ke amal biar otaknya juga jadi udah busuk mau diapain tinggal dikubur di tanah aja gitu itu aja oke ya Pak Jani silahkan ya itu anggota DPR-nya suruh kosong gaji 10 tahun ya rakyat miskin beres bu sama jangan pakai mobil mewah pakai bus yang nggak pakai AC begitu dia ingat nggak gaji pak pakai dari siapa tuh dari keringat rakyat bilang bu malu Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joni. Selamat pagi Bu Vivi. Pagi. Eh, kalau menurut saya sih anggota DPRD mah itu gobloknya minta ampun ya. Bisanya korupsi rakyat udah susah katanya naik BBM eh, BBM aja udah menjerit rakyat sekarang mau diperas lagi itu yang naik sepeda katanya irit BBM sekarang irit sepeda eh, bukannya irit lagi malah diperas lagi untuk pajak segala itu gobloknya minta ampun suruh turun aja itu nggak usah jadi anggota DPRD deh gitu aja Bu terima kasih Bu Vivi pagi Pak Irwan Pagi. Silakan. Iya, Bu. Anggota DPR, eh, DPRD-nya dibubarin aja, Bu. Kalau nggak suruh dagang asongan eh, DPR-nya biar tahu rasa gitu. Baik. Pak Hadi, selamat pagi. Iya, Mbak. Iya. Kemarin ya anak-anak dari wali kota mana sih, Pak? Ya. Sekarang di Jawa Tengah. ini memang semua goblok semua itu. Nggak perlu itu ada pejabat-pejabat wali apa DPRD semua bodoh semua itu turun semua itu mbak gimana negara mau maju ini rakyat sudah sengsara melarat masa begitu lagu. baik terima kasih Pak Hadi selamat pagi Pak Rudi selamat pagi ya kalau saya sih ya pajak apapun BBM up ah, naik apa saya setuju aja tapi buktikan dengan nyata bahwa memang eh, dana pemerintah itu Eh, minus dan juga buktikan dengan yang koruptor-koruptor itu ujung-ujungnya kemana nih ceritanya si Gayus terus Senturi nggak ada ceritanya ujung-ujungnya jadi makanya rakyat emosi sebetulnya kenapa BBM naik sebetulnya kalau memang e, masalah ada cerita ada ujungnya masalah korupsi ini saya rasa rakyat juga puas dengan nyata dan hitung-hitungannya jelas ini kan hitung-hitungannya yang dari ini kan yang jadi masalah nggak jelas duit lari kemana nggak jelas apa ya gitu aja sekian terima kasih baik terima kasih Pak Rudi Pak Billy selamat pagi pagi ya komentar Anda Pak Billy Nah, kalau sementara dari kami, kami sebagai rakyat itu, itu, Mboknya DPR itu mengikuti apa kata rakyat ya. Maksudnya di sini banyak petani. Petani mulai mulai berhasil mau apa, berhasil ceritanya beli motor, nggak taunya uh, eh, BBM naik sekarang. Nah ini, ini gimana ya? Nah, sebenarnya DPR perlu dipertimbangkan atau presidennya Uh, kemudian pemerintah、uh, memikirkan rakyatnya gitu. Di Lampung, di mana-mana kan banyak petani. Mereka bercocok tanam, kemudian apa, berhasil sudah berhasil berusaha membeli motor, kepengen punya, sudah punya, jejaknya naik bahkan berapa bulan ini. Nah ini gimana ini presidennya atau DPRD ya gitu. Oh kita gitu aja Bu, kasih Baik, terima kasih Pak Billy. Selamat siang Pak Dibio. Eh selamat siang Bu. Kasih tahu ini catat dan rekam sama Pak Tewen langsung dari Pak Dijo gitu katanya. Itu dulu namanya pening, aduh zaman lama pening atau peneng, aduh zaman Belanda atau zaman Bung Karno. Pening dihapuskan maling sepeda merajalela. Sekarang ada Pak pajak sepeda, setuju 100%. Saya kira semua masyarakat setuju. Tapi jangan mer Nomor satu, kedua tergantung jelek sama bagusnya sepeda. Makin sepedanya mewah, makin mahalnya. Lebih-lebih sepeda yang berlistrik. Pakai aki segala macam yang tebal, langsung bisa dinaikin terus saja. Tapi jangan lupa bahwa kalau sampai hilang, karena itu terdaftar semua sepeda-sepeda itu dan ada nomor peningnya. Bila perlu ada semacam nomor kecil itu nomor mata nomor pendaftaran yang di belakang seperti motor. Itu harus diganti oleh Pemda Jawa Tengah. Karena dia bertanggung jawab atas eh, sepeda-sepeda itu. Dan itu ada titipan khusus untuk sepeda berpeneng maupun sepeda nggak berpeneng. Jadi otomatis maka sepeda-sepeda itu dilindungi dari kehilangan. Karena harga sepeda udah ratusan ribu sampai jutaan itu mendekati harga motor kecil paling nggak ada yang lima juta itu kadang-kadang ada yang tiga juta jadi tolong kasih tahu penjaga Jawa Tengah maupun penjaga seluruh Indonesia lainnya bahwa sepeda-sepeda itu dilindungi karena bebas polusi dan apa mau meramahkan lingkungan hidup serta menghemat bahan bakar. Tapi kalau sampai terjadi maling sepeda, malingnya tangkap habisin langsung, masuk langsung tiga tahun. Nah. Jadi mereka nggak berani main-main. Dan itu pan khusus buat sepeda berpeneng maupun nggak berpeneng gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibio. Pak Robin, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan. Ya saya mau menanggapi mengenai pajaknya sepeda itu ya. Ya saya pikir sangat bertelak belakang dengan sekarang itu kenaikan bahan bakar. Orang sekarang menghindari pemakaian bahan bakar, artinya pengalihannya ke sepeda. Nah, datang lagi si pemerintah tendanya yang Jawa Tengah, mau buat pajaknya sepeda. Orang sudah lebih bagus pakai sepeda motor dong kalau sudah begitu sama, bayar-bayar pajak juga. Kenapa tidak didorong supaya orang pakai sepeda semua supaya bahan bakarnya jangan jangan jadi masalah? sebaiknya tuh di, di, di ini lagi di, di pergi dihitung ulang lagi itu rencananya itu mengadu pemajakan naik sepeda. Hmm. Baik, terima kasih Pak Robin. Pak Ronald, selamat siang. Selamat pagi Bu. Baik, silakan Pak. Iya mencermati tadi ucapannya bahwa sepeda udah mengarah ke barang mewah. Ya saya jadi menghimbau untuk pejabat-pejabat kalau gitu besok ditukar kerajaan kayak melihat Royal crown naik sepeda aja Bu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ronald Ibu Lia, selamat siang. Selamat siang. Um, sebenarnya kan lagi didorong untuk pakai sepeda ya, tapi kenapa belum masyarakatnya belum kam dengan pakai sepeda udah mau dipajakin kemudian tujuan pajak sepeda itu untuk apa konkretnya jadi biar yang bayar pajaknya juga lebih enak ya karena tahu dia tujuannya untuk apa nggak cuma dibilang untuk nambah penghasilan eh, pemerintah daerah tapi nggak jelas juga realisasinya jadi apa kasih baik terima kasih Wulia penelpon terakhir ya bapak saya selamat siang siang Bu Halo ya silahkan komentar Anda saya cuma mau berpendapat dulu lagi saya kecil sekolah itu pakainya sepeda itu belum itu dulu dari dulu sepeda setahu saya bukan barang mewah itu kalau jadi kalau dibantekin kayaknya kurang pas karena yang makan itu kebanyakan orang-orang miskin yang makan nggak bisa makan sehari tiga kali Terus kalau untuk mendapatkan pajak, menambah pajak sebetulnya Pemda itu bisa belajar dari pengusaha lah gitu. Kalau mau kita ajarin sini cara mendapatkan penghasilan gitu. Jangan cuma kerjanya begitu. Ya udah langsung. Baik, terima kasih Pak Zainal.